قال حدثنا إبراهيم ابن حماد بن زياد قال حدثنا عبد العزيز ابن الخطاب قال رؤيا إلى جنب مالك ابن دينار كلب عظيم ضخم أسود رابض فقيل له يا أبا يحيى ala tara hadzal kalb ila jambika qala hadza khairun min jalisi su Allah yarhamu uh, eh, kata Abdul Aziz bin Al-Khattab pernah suatu ketika didapati berada di dekat Imam Malik ibnu Dinar azakumullah anjing besar hitam dan sedang duduk di dekat beliau maka disampaikanlah kepadanya wahai Abu Yahya dia <laughs> katakan tahu kamu kamu lihat ini yang di samping ini ini anjing ini ini jauh lebih baik daripada jali sisu, daripada teman yang buruk, daripada orang yang agamamu dalam pergaulan. Karena kalau anjing ini nggak merugikan kamu, dia duduk, anteng, tenang, ya sudah. Tapi orang yang jelek dalam pergaulannya, kamu dirugikan imanmu, kamu dirugikan agamamu, ngajak kamu cekcok, ngajak kamu debat. Akhirnya kamu tinggalkan dia, itu pun tersisa dalam hatimu kedengkian, benci, permusuhan. Dia tipu kamu, dia makan hartamu. Kesal kamu dibuatnya, ala hal, kalau dibandingkan semacam itu hadal kalb ya lebih baik dia nggak ganggu apa-apa dia cuma duduk gitu saja tenang bahkan salah satu ulama rahmatullah alaihi ghafarallahu lahu semoga Allah ampuni beliau mungkin melihat dari situasi orang-orang di zamannya yang sudah banyak berubah, banyak fitnah, banyak ini. Banyak orang yang jahat, banyak orang yang menginginkan fitnah, menginginkan kejelekan pada dirimu, makar, tipu daya, khianat, dusta dan semacam itu, kejahilan. Hingga beliau tulis kitab Beliau namakan kita beliau itu Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Ini beliau hendak katakan ah, anjing lebih afdal dari yang menggunakan pakaian yakni manusia. Anjing pun lebih afdal dari kebanyakan manusia. Penulisnya Imam Ibnu Marzaban rahmatullah alaih nah, ini mungkin berlebihan tapi mungkin udurnya tadi mungkin karena uh, situasi dan kondisi ahli zaman eh, secara umum yang ada di zamannya tadi banyak kejelekan, banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak makar. Orang hanya peduli dirinya, mendolimi orang lain, tidak peduli Al-Muhim, ala kulli hal Itu yang tadi tentang Imam Malik Ibnu Dinar